Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana lisanan Arabiyyan wa tibyana wa ja'alal lughatal Arabiyyata li fahmil Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Ashhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'alal insan minnata wa tawdiha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afsahun afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayana sallallahu alaihi wa ala alihi ومن سلك طريقته لغة وبيانا وعرابا أما بعد أيها المشاهدون الكرام sahabat Akademi Nur terkhusus para peserta belajar bahasa Arab yang bersama Akademi Nur mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah ya tetap sehat semangat dan antusias terus belajar bahasa Arab ya ta'allamul arabiyah fa innaha min dinikum belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Ya, Al-Qur'an, sunnah semuanya itu eh, semuanya berbahasa Arab ya. Jadi semakin kita bisa bahasa Arab, semakin kita dipermudahkan jalan untuk bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah dan juga buku-buku Islam, buku-buku uh, syariah lainnya. Ini adalah episode terakhir kita dalam segmen pertama ini ya, dalam tahap pertama belajar bahasa Arab ini karena dia setiap apa itu kita buat 28 episode. Jadi yang terakhir kita selama belajar ini sampai ke wahdah Arabiah ya. Kita dapat empat wahdah. Sebetulnya satu buku ini ada sembilan wahdah. Tapi kita dapat empatnya saja selama 28 episode ini dan ini terakhir kita akan coba murojaah ya, ambil mulakhasut tarakibnya saja. Yang mulai dari wahdatul ula ila wahdatir rabi'ah Al-Wahdatul Ula, coba kalian buka di halaman 13. Halaman 13, Mulakhasut Tarakib. Ini inti yang disampaikan dalam wahdah pertama. Kalau kita bilang rangkumannya lah ya. Nah, coba perhatikan di sini kita dikenalkan tentang ta'aruf ta'aruf apa? At-tahiyyah wa ta'aruf. Ya, berkenalan. Sini bisa memperkenalkan diri, Nomor satu, ana talibun. Ana mudarrisun. Ana tabibun. Ana misri. Ana turki. Ana suri. Begitu juga dengan anta huwa. Ya jadi anta, ana, huwa itu e, kata setelahnya profesi atau apa yang kita sebutkan apa itu talib, mudarris, tabib itu sama, nggak ada perubahannya. Jadi misalnya ana talibun, anta talibun, huwa talibun. Ya, jadi tiga ini sama dia katanya. Ana, anta, huwa. Katanya itu sama. Huwa mudarrisun, anta mudarrisun, ana mudarrisun. Ana tabibun, anta tabibun, huwa tabibun ana misriyun, anta misriyun, huwa misriyun dan seterus-terusnya. Kemudian yang kedua an e, perempuan ya. Kalau perempuan ana anti hiya. Nah, ini hanya penambahan tak marbutoh saja di akhirnya. Ana talibatun kalau perempuan ya. Anti talibatun hia talibatun. Begitu juga dengan Ana mudarrisatun, anti mudarrisatun, hiya mudarrisatun. Ana misriyah, anti misriyah, hiya misriyah. Jadi kalau penyandaran kepada satu negara, kalau laki-laki ya saja ditambah. Misra menjadi Misri, Turkiya menjadi Turki, Suria menjadi Suri. Kalau perempuan ditambah lagi tak marbutoh. Misra menjadi Misriyah, Turkiya menjadi Turkiya. Suria menjadi Suria. Kemudian kita diperkenalkan bagaimana cara bertanya dari mana? Min aina. Min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Ini sama laki-laki atau perempuan. Yang keempatnya kita dijelaskan e, tentang bagaimana mengucapkan kita dari sini. Ana min Pakistan, anta min Pakistan, anti min Pakistan, huwa min Pakistan, hiya min Pakistan dan seterus Yang kelima bertanya tentang ke, eh, kebangsaan. Hal anta Pakistani? Apakah kamu orang Pakistan? Hal anta Turki? Ya. Hal anta Misri? Hal anta Suri? Itu kalau perempuan, kalau laki-laki. Kalau perempuan, hal anti Pakistaniyah? Hal anti Turkiyah? hal anti misriyah. Oke. Okay? Jadi perbedaannya hanya pada kalau perempuan ditambah saja tak marbutah. Kalau laki-laki tidak. Begitu juga jawabannya na'am ana bakistani kalau laki-laki, kalau perempuan na'am ana bakistaniyah dan seterus-terusnya. Kemudian kita diperkenalkan juga di wahadah pertama ini dengan ismul isyarah hadza dan hadhi. Hada lil muzakkar untuk laki-laki, hadhihi lil mu'an lil mu'annas. Hada akhi, hada sadiqi, hadhihi ukhti, hadhihi sadiqati. Samaniyah ismi Khalid, ismi Khawlah, ismi Khalil, ismi Khadijah. Ini ringkasan di Al-Wahdatul Ula. Jadi kalau mau merojaah, saran saya di sini saja satu halaman saja saja itu insya Allah sudah mewakili dari apa yang kita pelajari di Wahda Al Ula. Baik, sekarang kita di e, Mulakhasut Tarakib Al wahda Tusaniyah. Nah, di sini temanya adalah Al Usrah tentang keluarga. Nah, biasanya kan pembicaraan-pembicaraan dalam keluarga itu seputar eh, alat-alat e, rumah tangga lah begitu ya. Makanya di sini pertanyaannya misalnya tentang barang-barang rumah tangga. Ainal mi'taf. Ya, aina itu ada tulis istifham. Ainal mi'taf di mana eh, baju hujan, ya mi'taf itu jaket lah ya. Baju dingin termasuk. Ainan nazzarah. Aina sa'id. Aina sa'idah. Nah, jadi bertanya tentang objek itu baik dia barang ataupun orang sama dia. Pertanyaannya aina mi'taf? Di mana e, baju, jaket? Di mana kacamata? Di mana Said? Di mana Saida? Kemudian yang kedua, man hada man hadihi. Berarti kalau pertanyaannya dimulai dengan tanda man itu berarti bertanya orang yang bertanya tentang seseorang, ya, seseorang yang berakal. Man hada kalau dia laki-laki, kalau perempuan man hadihi siapa ini man anta man anti man huwa man hiya oke okay. jawabannya huwa yatawadda ya ini bukan jawaban ini ya bukan jawaban dari nomor dua ini sendiri lagi huwa yatawadda kalau laki-laki huwa yusalli huwa yakra dia berwudu, dia salat, dia membaca. Kalau perempuan, hiya tatawaddo, Hiya tusalli, hiya taqra. Apa perbedaannya? Nah, pada awal katanya saja. Kalau laki-laki diawali dengan huruf ya, kalau perempuan diawali dengan huruf ta. Yang keempat, sa'idun fil masjid sa'idatun fil masjid sa'idun fil musalla sa'idatun fil musalla sa'idun fil ghurfah sa'idatun fil hammam ya kemudian yang kelima hadha huwal mi'taf hadha huwal masjid hadha huwal musalla hadhihi hiya an-nazzarah hadhihi hiyal muhandisah hadhihi hiyat tabibah di sini hanya dibedakan e, kata yang muzakkar dengan kata yang muannas jadi kalau kata muzakkar seperti kata al-mi'taf al-masjid al-musalla maka kata isyarahnya menggunakan kata yang muzakkar juga hadza kata e, gantinya juga kata muzakkar huwa makanya hadha huwal mi'taf kalau katanya mu'annas seperti kata an-nazarah, al-muhaddisah, at-tabibah, maka kata isyarahnya hadhihi, kata gantinya hiya. Hadhihi hiyan nazara. kenam hada walidi Ammar. Hada waliduhu Ammar. Hada jaddi Ammar. Hada jadduhu Ammar. Hada ammi Ammar, hada ammuhu Ammar. Ini kita dijelaskan tentang idhofah ya, penyandaran kata kepada saya atau kepada dia. Kalau kepada saya walidi ada akhiran ya. Kalau kepadanya waliduhu ada penyandaran penyandaran eh, domirhu artinya dia dia laki-laki ya. Nah, hadihi walidati ini kalau perempuan dia ada penambahan tak marbutah. Kemudian yang ketujuh, huwa tabibun, huwa mudarrisun, huwa muhandisun, huwa talibun. Perempuannya hanya ditambah saja tak marbutah pada kata tersebut. Hiya tabibatun, hiya mudarrisatun, hia muhandisatun, hia talibatun. Oke, ini dia ringkasan di Wahdah Asaniyah ulang-ulang terus e, kalau mau murojaah di halaman ini saja itu sudah cukup insyaallah. Kemudian selanjutnya yang ketiga al-wahdatus salisah al-wahdatus salisah al-mawdu as-sakan ad-darsu salis wa ishrin halaman 76 eh 67 mohon maaf halaman 67 mulakhasut tarakib mulakhasu at-tarakib Uridu sitaratan. Uridu arikatan. Uridu sallajatan. Uridu mir'atan. Uridu furnan. Uridu sakhanan. Nah, perhatikan di sini ya. E, kata uridu itu kan kata kerja. Saya ingin. Dan dia butuh objek. Yang pernah kita katakan. Kata kerja itu ada dua, kata kerja yang membutuhkan objek, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, uridu ini kata kerja yang membutuhkan objek. Maka objeknya disebut dengan maf'ulun bih. Ya. Dan maf'ulun bih ini dia biasanya mansub. Mansub itu maksudnya ada e, berbaris fathah atau fathatain. Makanya kita lihat uridu sitaratan, uridu arikatan, uridu sallajatan, uridu mir'atan dan seterusnya. Kemudian yang kedua hal taskunu fi baitin hal taskunu fi syaqqatin hal taskunu fi hayyil matar hal taskunu fi hayyil jami'ah. Ya karena kita berbicara tentang sakan, tempat tinggal, maka tentunya bertanya tentang tempat tinggal. Kalau dia ini pertanyaannya jawabannya na'am askunu fi baitin atau jawabannya la. Ya, la askunu fi baitin. Nah. Kemudian yang kolom keempat, fi syaqqati salasu ghurafin. Fi syaqqati arba'u ghurafin. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Kelima, uridu syaqqatan min fadlik. Uridu sitaratan min fadlik. Nah, ini ada penambahan kata min fadlik ya. Min fadlik itu maksudnya adalah kata e, minta tolong ya penghormatan lah bahasa kita ya. Menghargai orang yang kita minta tolong. Uridu sitaratan min fadlik. Ya, tolonglah. Kalau bahasa Inggrisnya please begitu ya. Keenam, asyaqqatu fid dauril awal. Asyaqqatu fid dauril awal apartemen itu di tingkat pertama asyaqqatu fid dauris tsani asyaqqatu fid dauris tsalis asyaqqatu fid daurir rabi' asyaqqatu fid dauril khamis Ingat kata al-awwal, al-thani, al-thalis, al-rabi, al-khamis itu bilangan bertingkat. Dia berbeda dengan wahid, isnan, salasa, arba'ah, khomsah. Itu angka. Tapi kalau al-awwal, astani thani al salis al rabi al-khamis itu bilangan bertingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian di sini juga kita dijelaskan kalau ingin bertanya tentang berapa saya ini kam wurfatan berapa ruangan fi kam sitaratan fi kam hammaman fi kam sajadatan fi Kam thallajatan fi syaqqah. Yang kedelapan, ladaina baitun jamilun. Ladaina furnun jamilun. Ladaina sakhanun jamilun. Kesembilan, ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina sajjadatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Perbedaan antara nomor 8 dan nomor 9 ini adalah pada jenis katanya. Kata yang nomor 8 itu disebut dengan kata muzakkar. Yang 9 disebut dengan muannas, tandanya ada tak marbutoh. Maka kata jamil sifatnya itu juga mengikuti katanya. Kalau dia muzakkar jadi muzakkar, baitun jamilun. Kalau muannas jadi muannas, syaqqatun jamilatun. Ya. Sekarang terakhir kita masuk ke al-wahdatur rabi'ah yang terakhir kita ambil pada episode sebelumnya. Tema di sini adalah tentang al-hayatul yaumiyah, tentang kehidupan sehari-hari. Nah, maka pembicaranya pun juga seputar kehidupan sehari-hari. Yang pertama misalnya tentang ya akraul Quran, saya membaca Al-Quran, aknusul ghurfah, saya membaca eh, saya menyapu ruangan usyahidut tilfad, saya menonton televisi, aqra'us sahifah, saya membaca koran, agsilul malabis. Nah, itu dia sedang membaca. Kemudian yang kedua ini akan akan melakukan sa'aqra'ul Qur'an, sa'aknusul ghurfah, sa'usyahidu tilfad, sa'aqra'us sahifah, Sa'agsilul malabis. Oke. Okay. Yang ketiga, mada taf'al, mada taknus, mada tushahid. Nah, ini laki-laki tiga ini ya. Kalau perempuannya, mada taf'alina, mada taknusina, mada tushahidina. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kalau dia laki-laki cukup taf'alu kalau dia perempuan ada penambahan ya dan nun di akhir kata di akhir kata kerja tersebut. Ya, nomor 4 sama dengan nomor 3, hanya saja ada penambahan sa yang artinya akan. Nomor 5 ini tentang e, bertanya ke, kemana ya? Mata tadhabu ilal madrasah. Mata tadhabu ilal bait, mata tadhabu ilal tabib dan seterus seterusnya. Yang keenam menjelaskan tentang waktu. Adhabus sa'atal wahidah. Adhabus sa'atas tsaniyah. Adhabus sa'atas salisah. Adhabus sa'atal rabi'ah. Adhabus sa'atal khamisah. Adhabus sa'atas sadisah. Yang ketujuh, usallil fajra fil masjid. Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Usyahidut tilfada fil ghurfah Agsilul atbaq fil matbakh Agsilul malabis fil hammam Dan yang terakhir Aina tusallil fajra Aina taqra'ul Qur'an Aina tagsilul malabis Baik Sahabat Akademi Nur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pola-pola yang diajarkan kepada kita. Bagaimana cara membentuk, e, menyusun ya, menyusun pertanyaan, menyusun e, perkataan, kalimat dalam bahasa Arab. Dan ini bisa kalian kembangkan lagi, ya bisa kalian kembangkan lagi. Misalnya tadi, mada sataf'al, mada sataknus, mada satu syahid, mada satakra, seterusnya semuanya bisa ditambah lagi, dikembangkan lagi. Namun ini kalau bisa di betul betul-betul di kalau saya dulu bahkan dihafal ya, dihafal ini polanya ini supaya nanti yang lain-lain itu kalau rumusnya sudah dapat, formatnya sudah dapat, eh, tinggal dimasukkan saja ke format tersebut. Dan ini adalah episode terakhir kita. Semangat ya, tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. E, jangan pernah bosan. Ulangi terus mumarosah bersama teman Ya, nanti kalau ada segmen uh, bagian yang kedua nanti ikuti lagi programnya dan diulang-ulang mudah-mudahan kalian bisa ya, kalian bisa dan saya yakin insyaallah bahasa Arab ini tidak sulit, tinggal lagi kemauan dan kepembiasaannya saja. Adunu naktafi bihadal qadar. <clears throat> Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat, bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya di dalam percakapan sehari-hari. Naktafi bihadal qadar.